Sinar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk Anggur Mahadewa Ku cicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku. Matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja. Seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita-citaku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Suambara Budura. Dalam seri ke-339 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Ken Siwinareswari, Ajeng Atma Kusuma sebagai Rahastri Kandi, Ashari sebagai Paksi Jala Kuning, Tato sebagai Panji Parasu, Nanang sebagai Diposari, Chris Urspon sebagai Rudro Pondo, Api Burhan sebagai Rangga Lampitan, M. Abud sebagai Ken Arok, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Perkataan Diposari bahwa jangan jangan Ken Arok berada di Ganter sangat mengejutkan rangka Lampitan dan Rudro Bondo. Kau menduga Ken Arok berada di sekitar tempat ini? Ah, benar Tuan. Bagaimana kau bisa menduga seperti itu, Adi Diposari? Nampaknya keempat prajurit yang telah Tuan hukum itu tidak berbohong atas semua yang mereka lihat. Juga prajurit bernama Kuncoro itu juga tidak berbohong atas pohon aneh yang mereka lihat. Karena apa yang mereka lihat itu adalah bayangan semu. Dan Ken Arok mampu melakukannya. Bayangan semu? Benar, Tuan. Aku menjadi yakin kalau itu pasti perbuatan Ken Arok. Karena pepohonan yang mampu bergerak itu. Dulu ketika aku masih bersahabat erat dengan Ken Arok, ia pernah bercerita tentang pengalamannya di sebuah semenanjung di ujung timur Pulau Jawa ini. Ketika menghadapi pohon-pohon aneh yang mengalami perubahan tingkah laku itu. Itulah, saya yakin pasti perbuatan Ken Arok. Oh, <laughs> dia. Iya, ternyata benar. Ketiga orang yang berada di dalam ruangan itu terkejut ketika mendengar suara orang yang menertawakan mereka. Diposari atau Rudro Bondo tidak pangling dengan suara tertawa itu, yang dikenalnya sebagai Ken Arok. Ketiga orang itu bermaksud keluar, tetapi ternyata pintu seperti terbuka dengan sendirinya. Dan Ken Arok melangkah dengan tenang serta mengumbar senyumnya terlihat senyuman itu adalah senyuman yang ramah. Aku senang. Aku senang sekali mendengar percakapan yang baru saja terjadi. Ternyata aku berhadapan dengan orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang mampu dengan mudah menebak apa yang telah aku perbuat. Kakang Diposari ternyata mempunyai ketajaman pikiran yang mampu memperkirakan bahwa akulah yang telah bermain-main dengan perempuan aneh atau pohon aneh itu. Dan Tuan Rangga Lampitan mampu memperhitungkan bahwa keberadaanku di Sanggar Pamujan adalah sebuah kebohongan dan sebenarnya aku sedang keluyuran. Aku senang sekali. Selamat datang, aku Ken Arok. Aku pribadi juga merasa kagum dengan apa saja yang telah kau perbuat. Permainanmu ternyata telah berhasil membuat aku salah langkah dengan menghukum para prajurit yang tidak bersalah itu. Selamat datang di Ganter Kisanak. <laughs> <laughs> Terima kasih Kirangga. Ah, nampaknya Tuan Senopati Rudrobondo yang pernah menggegerkan Kediri semasa menggunakan nama samaran Lintang Panjer Sore juga bukan orang sembarangan. Apa yang pernah diperbuat ketika di Kediri pada saat itu bagaikan tidak masuk akal. Jangan terlampau memuji Kenaro. Kau sendiri orang yang aneh dan luar biasa. Dalam waktu singkat, kau telah menggenggam tumapel di tanganmu Sanjungan macam apakah yang kira-kira pantas aku ucapkan padamu? Apa keperluanmu datang ke Gantir saat ini, Kisanak Ken Arok? Aku Tumapel yang baru. Dan kemudian kau membuat permainan-permainan dengan bayangan semu itu. Kau tentu telah menerima pesanku yang pernah aku titipkan kepada Kakang Diposari. Iya. Aku tentu tidak perlu mengulanginya. Aku lebih senang untuk mendengarnya darimu sendiri, kisah anak Ken Arok. Apa hmm. keperluanmu? Baiklah, Tuan Ranggalampitan. Kau memiliki kekuatan Ganter, dan aku memiliki kekuatan Tumapel. Kau sendirian. Kau memerlukan waktu sangat lama untuk mengalahkan Kediri. Kemenangan Ganter yang baru saja terjadi beberapa hari atau bulan yang lalu, jika kau mau jujur adalah juga karena peranku. Aku telah membantu kalian mengetahui rencana serangan orang Kediri baik rencana penggempuran atau rencana penyerangan terhadap lumbung persediaan makanan yang kalian miliki. Nah, bagaimana kalau kekuatan Ganter dan Tumapel dilebur menjadi satu? Dengan bergabungnya Ganter, tentu akan mempercepat hancurnya Kediri yang sudah koncatan wahyu itu. Wow. Tetapi kata demi kata yang mengalir dari mulut Ken Arok itu, belak-belakan dan tidak bertele-tele, langsung pada pokok persoalan yang dipercakapkan. Rangga Lampitan nampak mengangguk-anggukan kepala. Dia merasakan kesungguhan di dalam kata-kata pemuda yang pantas menjadi anaknya itu, namun mempunyai perbawa yang luar biasa. Kau hanya berbicara atas kepentinganmu sendiri, Kisana Kenaro. Kalau kau mau berhitung pula, keadaan Tumapel dan Ganter tidak berbeda. Andai kata Ganter menolak tawaranmu, maka Tumapel juga akan mengalami kesulitan menghadapi Kediri sekaligus menghadapi Ganter. Justru karena itulah Tuan Rangga Lampitan, pimpinan Ganter. Justru karena itu aku menawarkan agar Ganter dan Tumapel digabung menjadi satu untuk menghadapi Kediri. Aku tidak keberatan andai kata Ganter dan Tumapel bekerja sama. Namun derajat antara Tumapel dan Ganter harus sama tinggi. Iya, itu benar. Tidak ada yang lebih tinggi di antara Ganter dan Tumapel. Keduanya harus sama tinggi. Akan tetapi, ancamanmu melalui Deposari yang telah disampaikan kepadaku. Tumapel akan menggilas Ganter sampai lumat kalau Ganter tidak mau diajak kerja sama. Itu sudah menunjukkan bahwa Tumapel memandang hanya dengan sebelah mata kepada Ganter. <laughs> yang aku maksud bukan sesederhana yang kau tangkap Tuan Rangga Lampitan. Hmm. Akan tetapi, lebih jauh dari itu. Aku menghendaki jabatan raja. Aku menghendaki jabatan pimpinan. Aku menghendaki... Akulah yang akan mengendalikan pasukan segelar sepapan gabungan dari Tumapel dan Ganter. Karena tidak mungkin ada dua pimpinan sekaligus. Pimpinan harus seorang, dan rajanya juga harus punya seorang. Bagaimana kalau akulah yang akan menjadi panglima? Manggala Yuda Agung. Sayang sekali. Aku yang harus menjadi Manggala Yuda Agung, yang mengendalikan jalannya peperangan yang akan terjadi. Itu syaratku. Jika kau menolak, maka seperti janjiku, Tumapel akan menggilas ke diri dan ganter sekaligus. Bukannya aku bermaksud menyombong. Namun jika kau menolak, kau justru akan mengalami kesulitan. Kau memberikan pilihan yang sama-sama pahit, Kenaruk, Dan kau hanya menginginkan yang manis-manis. Tidak, Tuhan. Kelak jika peperangan ini telah berakhir dan semua negara baru bernama Singasari berdiri, akulah rajanya. Dan Tuhan berhak mendapatkan jabatan tertinggi setelah raja, Mahapati. <laughs> Hei, eh, kau salah, Kenaro. Aku salah menduga. Hmm. Aku salah menghitung. Kau salah. Jika kau bermaksud mengiming-iming aku dengan jabatan Mahapati itu, sama sekali salah dan keliru. Aku tidak mengendaki jabatan apapun. Yang aku kehendaki adalah sebuah cita-cita. Hanya itu. Selama ini aku merasa prihatin dengan perkembangan yang terjadi di Kediri. Baginda Kertajaya yang telah tergelincir langkahnya hingga lupa pada sesembahannya, menganggap dirinya penjelmaan dari Batara Agung, Brahmana. Para pemuka agama yang mestinya mendapatkan penghormatan justru diabaikan, bahkan tersisi dari haknya. Kekacauan dan ketidakadilan merebak bagaikan jamur yang kemudian menyengsarakan rakyat. Jauh dari arah menu hidup tenang dan damai. <laughs> ya, mungkin kau akan mengatakan, Ken Arok. Bukankah perbuatanku menghimpun kanter juga menyengsarakan terhadap kediri? Menyengsarakan... Aku yang sekarang ingin bertanya kepadamu. Mengapa kau keberatan jika Tumapel dan Ganter bersatu? Aku tidak keberatan. Akan tetapi Ganter tentu memiliki syarat-syarat. Apa syaratnya? Aku tidak bisa menentukan secara pribadi. Aku harus merembuknya dengan orang-orangku. Cukup adil. Iya, cukup adil. Aku mempunyai syarat, kau pun juga mempunyai syarat. Baiklah, berembuklah. Dan aku menunggu kabar jawabanmu di Tumapel. Aku minta secepatnya. Dan andai kata nantinya Tumapel telah bersatu dengan Ganter, aku kira tidak ada gunanya lagi orang-orang yang berkeliaran di Tumapel dengan menyamar itu. Demikianlah, dengan tanpa basa-basi atau berbicara bertele-tele, Ken Arok segera meninggalkan tempat itu. Dia berjalan keluar dengan mengumbar senyum, menerobos kegelapan malam, diiringi pandangan mata rangka Lampitan, Diposari ataupun Rudro Pondo, untuk kemudian tiba-tiba lenyap di kegelapan malam. Ken Arok telah melesat menerobos semak dan dedaunan, dan kemudian meloncati dinding pagar perkampungan dan hilang sama sekali jejaknya. Tetapi bekas-bekas sentuhannya terasa menggores di hati Rangga Lampitan. Bagaimana Kakang? Hmm. Apakah Kakang akan menyetujui syarat-syarat itu? Bagaimana menurutmu? Apakah aku yang harus menjadi raja? Atau kau yang harus duduk menjadi raja? Tentu tidak. Aku melihat Ken Arok adalah sebagai sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Benar kata orang yang pernah bertemu dengannya dan kemudian menyebutnya sebagai kekasih dewa-dewa, calon raja. Aku juga melihat pertanda semacam itu pada dirinya. Lalu, meski demikian, penggabungan antara Tumapel dan Ganter ini tetap harus dibicarakan di antara kita semua. Besok pagi, aku akan memimpinnya langsung. Baik, aku sependapat. Keempat prajurit yang ternyata tidak bersalah itu harus dibebaskan. Di suatu tempat di tepian sebuah sungai kecil yang mengalir tenang, di tepi sebuah hutan yang lebat dan tidak berapa jauh dari Tumapel, nampak empat ekor kuda diikat pada pohon. Dua di antaranya tidur-tiduran, bintang-bintang di langit gemerlapan, bulan sepenggal berada di langit. Sebuah perapian dari ranting-ranting kering menghangatkan para penunggang kuda itu dua orang perempuan dan dua orang laki-laki laki. Salah seorang lelaki di antaranya nampak tidur dengan pulas. Berbagai tempat telah kita jelajahi. Kita menerobos hutan, mendaki bukit melintasi gunung. Beberapa kali bertemu dengan perampok. Beberapa kali berurusan dengan orang-orang yang memiliki ilmu kanuragan. Ah, tetapi kakang suara seperti hilang. Tidak ada jejak-jejaknya sama sekali. Lalu kemana lagi kita harus pergi, Bibikan Siwi? Mungkin ke Panawijen. Di Panawijen kita akan bisa mendapatkan keterangan. Apakah Kakang kami suara akan kembali lagi ke tempat itu? Oh, rasanya tidak mungkin. Ya, siapa tahu. Kita bisa mendapatkan keterangan di sana. Uh, sebaiknya tidurlah. Besok pagi kita akan bangun dengan badan segar dan dapat melanjutkan perjalanan kembali. Tetapi aku belum ngantuk, Bibi. Kau juga, Bibi. Biarlah aku yang begadang menjaga. Kemarin malam kau tidak jaga? Ya, tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa tidak tidur beberapa malam. Silakan Bibi dan Rastri Kandi, tidurlah. Malam terus bergerak menuju ke arah pagi, sehingga kemudian matahari bersinar cemerlang di langit timur, tepat muncul di garis batas cakrawala. Apa yang membuatmu tersenyum Rastri Kandi? <laughs> Lihat apa yang dilakukan Bibi Kensiwi, Kakang Paksi Jalak Kuning. Apa yang sedang mereka kejar itu? Kelinci. Nampaknya mereka berdua kalah cepat. Kelinci itu sudah terlanjur masuk ke dalam liang. Oh. <laughs> Temani aku, kakak. Kemana? Aku ingin mandi. Ayo. Ah, akan tetapi di sebelah sana. Ayolah. Betapa indahnya tempat ini Kakang Panji Parasu. Iya, kau benarkan sih. Tempat ini indah dan menyenangkan. Lembah dan ngarai membentuk sebuah paduan yang sangat serasi. Apakah kau senang tinggal di tempat seperti ini, Kakang? <laughs> Maksudku, andai kata... Andai kata aku memperistrimu, kan? <laughs> Bukan andai kata. Akan tetapi harus Kau harus menjadi istriku, kan, sih <laughs> Terima kasih. Tetapi bagaimana dengan tempat ini? Tempat ini memang indah. Akan tetapi, aku tidak begitu suka untuk tinggal di sini. Oh, lalu di mana Kakang Panji Parasu? Ada sebuah tempat yang aku senangi. Tempat itu berada di pesisir utara, dengan hamparan pasirnya yang putih. Di belakangnya adalah punggung bukit yang lebat, dengan berbagai binatang buruan ada di sana. Kira-kira perjalanan setengah hari dengan berkuda dari sebuah desa yang bernama Setubondo. Kakang pernah ke sana? Iya, dengan istriku. Waktu itu ia sedang hamil. Anakku belum lahir. Apakah istri Kakang cantik? Iya, cantik. Cantik sekali kan Siwi. Cantik seperti kau. <laughs> Betapa bahagianya istri Kakang yang dicintai, dilimpahi kasih sayang dari seorang lelaki seperti Kakang Panji Parasu. Ah, sudahlah kan Siwi. Jangan ajak aku berbicara soal itu. Kita berbicara yang lain saja. Atau bagaimana kalau lubang persembunyian kelinci ini kita bongkar untuk mengganjal perut? ya? <laughs> Baik, aku sependapat. Sekelompok orang terdiri dari empat orang tengah beristirahat dengan membuat perapian di tepi hutan. Mereka adalah Rahastri Kandi dengan paksi jala kuning atau panci garit, anak empu Mahoyaso yang telah menjadi suaminya. Dua yang lain adalah Ken Siwi Nareswari bersama Panci Parasu seorang duda yang telah kehilangan istri dan anaknya akibat malapetaka yang pernah terjadi di semenanjung Sembulungan. Malam telah lewat, pagi pun datang, matahari bersinar terang di langit timur. Kau sudah mandi, Rahastri Kandi? Sudah, Bibi. Aku mandi di sebelah sana. Tempatnya agak dangkal dan tidak berlumpur. Bagus kalau begitu. Kau urusi kelinci ini. Biarlah Kakang Panji Parasu mencari kayu-kayu kering lagi untuk memanggangnya. Baik. <laughs> Cuma satu. Ada dua. Itu satu lagi di sana. Mana suamimu? Masih mandi? Kalau begitu, aku belum bisa mandi sekarang. Baiklah, Mari kita kuliti bersama-sama. Dengan tidak merasa canggung karena sudah terbiasa, Ken Siwinareswari dan Rahastri Gandhi segera menguliti kelinci yang berhasil ditangkapnya. Sementara Panci Parasu telah kembali pula mengumpulkan ranting-ranting kering. Perapian yang semula hampir padam kembali menyala terang. Hari merambat siang ketika keempat orang itu telah siap untuk melanjutkan perjalanan kembali. kampus sekarang, ada beberapa kemungkinan yang bisa kita tuju. Pertama adalah Panawijen. Barangkali kakang Kameswara berada di sana. Atau mungkin kita bisa mendapatkan keterangan di mana dia berada. Kemungkinan yang lain, kita bisa menuju ke kediaman Empu Gandrin pada saat-saat terakhir di Semenanjung Sembulungan sebagaimana diceritakan oleh kakang Kameswara. Ia bersama-sama dengan Empu Gandrin. Ah, Bibi, Sementara di manakah saat ini kita berada? Mungkin sudah dekat dengan kota Raja Kediri. Atau entahlah, kita bisa bertanya kepada orang yang kita temui di perjalanan. Nah, kita tidak perlu berlama-lama di sini. Mari kita berangkat. takut ke sana. Kami hanya ingin numpang tanya. Jangan takut, tidak usah takut. Kalian mau apa? Uh, kami ingin bertanya, di mana rumah kediaman Empu Gandring? Kau tahu? Kalau uh, tahu, tolong beritahu kami di sebelah mana. Uh, Empu Gandring? Iya. Uh, uh, uh, Empu Gandring sudah mati. Empu Gandring sudah meninggal? Iya. Empu Gandring sudah meninggal di sana. Uh, benar. Sakit apa? Uh, dibunuh orang. Oh, dibunuh orang yang mungkin memesan keris kepada Empu Gandring. Uh, ah, atau atau uh, uh, oh, pokoknya Empu Gandring sudah tidak ada. Kapan hal itu terjadi di sana? Uh, uh, sekitar dua bulan purnama yang lalu. Uh, bahkan mungkin telah lewat. Oh, Kisah anak petani, kami sangat terkejut dan merasa sedih atas kematian Gandring. Apalagi kematiannya karena dibunuh orang. Oh, kami tidak akan membiarkan pembunuh itu berbuat seenaknya. Kami akan mencarinya. Tetapi, bisakah kisah anak petani memberikan keterangan pada kami apa yang telah terjadi? Ah. Berceritalah petani yang masih berusia muda itu dengan gamblang atas segala hal yang diketahuinya. Jadi, yang memberitahu penduduk bahwa Empu Gandring telah tewas adalah seorang pemuda? Ah, ah, benar. Apakah Kisanak melihat langsung orang itu? Oh, uh, iya. Oh, uh, aku melihat orang itu uh, masih muda. Uh, ya, ya, ya, lebih tua sedikit dari aku. Huh. Ia menggunakan pakaian yang sederhana. Bahkan ada beberapa tambalan di sana-sini. Apakah ia menyebut namanya? Uh, uh, iya, iya, iya. Siapa? Ah, Uh, aku lupa namanya. Orang itu bernama Ken Arok? Ken Arok? Uh, bu, bu, bu, bu, uh, bukan, bukan nama itu. Uh, eh, Suara? Uh, ya, ya, ya, ya, benar. Pemuda itu bernama Kameswara. Uh, ia mengaku keponakan dari tamu yang selama beberapa bulan tinggal bersama Empu Gandring. Kakang Kameswara mengatakan ia mempunyai paman? Uh, iya, uh, Sayang, uh, aku juga lupa namanya. Ah, uh, aduh. Ah, uh, mengapa aku menjadi pelupa seperti ini? Uh. Apakah nama pamannya adalah Dewa Hastu? Dewa Hastu. Iya. Ah, uh, uh, bukan, bukan, bukan. Apakah Anjampiani Kayuwangi? Ya, ya benar. Hmm. Itu namanya Anjampiani. Iya, ya. Siapakah Anjam Piani kayu wangi itu Kakang Panji Parasu? Orang itu ikut berada di semenanjung Sembulungan bersama Paman Dewa Hastu. Eh, ya, kasihan ia terbunuh. Lalu? Kemana pemuda itu pergi ke sana? Maksudku Kakang kamu suara. Uh, ya. eh, Ah, Uh, uh, ya, bagaimana? Lalu kemana kakang kamu itu pergi? Wah, tidak ada yang tahu kemana perginya kecuali orang itu sendiri sana. Uh, eh, ia membawa abu jasad pamannya yang bernama Anjampiani itu. Nah, sejak itu ia tidak pernah muncul lagi. Hmm, baiklah. Terima kasih untuk keterangan itu. <laughs> Iya. Berarti sia-sia kami datang kemari. Uh, sekarang, bisakah Kisanak menunjukkan kemana arah jalan menuju Panawijen? Panawijen? Iya. Di mana? Oh, ya, ke sana, ke arah sana itu, ya. Oh, dengan berkuda bisa ditempuh selama setengah hari. Oh, terima kasih. Iya, iya, iya. Dengan berbekal keterangan yang didapat dari penduduk itu, Ken Siwi dan rombongannya kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Manakala malam kemudian datang, mereka terpaksa berhenti dan membuat perapian. Kita menemukan jejak yang hanya samar-samar, Kakak. Yang jelas, kita telah menemukan jejak itu, Rastri Kandi. Paling tidak, kita telah tahu bahwa Kakang Kami Suara pernah berada di tempat ini. Akan tetapi menebak kemana Kakang Kami Suara sekarang masih tetap samar-samar. Aku berharap dan aku yakin cepat atau lambat kita akan bertemu dengannya. Tenanglah istriku. Benar, Rastri Kandi. Besok kita akan sampai di Panawijen. Kita akan mendapatkan keterangan empu yang tinggal di Panawijen itu. Malah siapa tahu, Kakang Kameswara yang tergila-gila dengan kecantikan gadis yang bernama Kendedes itu berada di sana pula. Waktu terus bergerak, telah menghantarkan mereka menuju ke arah datangnya pagi kembali. Setelah membersihkan diri, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun ada kalanya mereka harus berhenti untuk memberi kesempatan kepada kuda-kuda tunggangan mereka merumput dan minum. Dan ketika matahari bergulir dari puncaknya, mereka memasuki Panawijen. inspirasi, Kandi. <sighs> Hei, kenapa kau? Aku ingat, aku dulu pernah berkuda sampai di tempat ini. Di sana terdapat telaga. <sighs> Aku ingat semuanya. Aku teringat semuanya. <sighs> Aku ingat lagi. Rastri, sudahlah. Jangan kau ingat-ingat lagi. Jangan kau biarkan pikiranmu terkenang pada yang sudah berlalu. Benar, Rahastri Kandi. Jangan pikirkan malapetaka yang pernah menimpamu itu. Semuanya telah lewat. Kau akan tersiksa jika kau berusaha mengenangnya. Lupakanlah. Seruni! Seruni! Runi! Runi! Jiwa! Ah, kau cantik. Ah, tidak Tidak. Tidak. Hiya, hiya, hiya. Rahas Trikandi yang goncang jiwanya itu tiba-tiba menyentak tali kudanya, dan kuda itu pun kemudian berderap kencang. Paksi jala kuning atau Panci Garit segera memburunya, disusul oleh Ken Siwinareswari dan Panci Parasu. istri Kandi bagaikan gelap mata. Kenangan buruk yang menimpanya itu sedemikian mencekam hatinya. Dia memacu kudanya seperti kesetanan, mata gelap, tak melihat apapun. Semakin kencang kudanya berderap, semakin dekat dia ke arah jurang yang menganga di depan, yang siap menyongsongnya. Siwi Nareswari dan Panji Garit serta Panji Parasu semakin panik. Jarak yang jauh telah menutup kemungkinan bagi mereka untuk menolong Rahastri Kandi. Jurang itu semakin dekat dan semakin dekat. Tetapi tiba-tiba Kandi, bukankah kau Rahastri Kandi? Ah, ah, lihatlah aku, ini aku, Paman Purwa. Ah, ah lihat aku baik-baik, Nduk. Lihatlah dan endapkanlah di hatimu. Paman Bu Purwa Suci. Nah, kau sudah ingat? Ah, paman, Paman Empu Purwa, Untunglah paman berada di sini. Andai kata paman tidak sedang berada di sini, Rastri Kandi tentu telah masuk ke dalam jurang. Oh, Rastri, kenapa dengan Nduk? Ah? Kau baru saja berbuat sesuatu yang membahayakan dirimu, Rastri. Kau lihat, apa yang berada di depanmu itu? Jurang. Hah? Kau nyaris ditelan jurang, Rastri. Sudahlah, Rastri Kandi. Tenangkan dirimu. Semuanya telah lewat. Sudah lewat. Untuk apa kau menyiksa diri dengan kenangan buruk itu? Uh, agaknya anak mas perempat datang karena ada keperluan denganku. Benarkah? Uh, iya. Benar Paman Empu Purwa. Uh, ah, kalau begitu, ayo mari Kebetulan aku berada di sekitar tempat ini hanya untuk mengurai kegelisahan. Ah, mari anak mas, kita berbicara berbagai hal di rumah. Ayo. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan yang tinggal sejengkal lagi dengan berjalan kaki di belakang. Paksi Jalak Kuning membimbing istrinya dengan penuh kasih sayang. Kuda-kuda mereka dituntun oleh Panji Parasu dan Ken Siwi Nareswari. Siwi dan Rahastri Kandi yang pernah datang di tempat itu segera dapat mengenali sudut-sudut jalan yang pernah mereka lihat dan lewati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.